Bahkan bukan hanya sekedar berlomba-lomba kebajikan itu di atas Al-Quran dan sunnah dengan pemahaman salaful ummah untuk keluar dari segala fitnah untuk menyelamatkan diri dari berbagai fitnah Kata Syekh bin Bas rahimahullah, semua kembali kepada Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salafil ummah. Demikian kata beliau, kullu sunufil fitan. Beliau menyebutkan lafadnya sunuf, bukan sinfun. Dan dengan lafat kullu. Berarti sifatnya umum, menyeluruh. Segala bentuk fitnah apapun jalan selamatnya, jalan keluar untuk menyelamatkan diri dari fitnah kata beliau berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Al-Qur'an dan sunnah itu difahami salaful ummah. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah dan tidak ada satupun kaum muslimin dan muslimat di dunia ini dalam menjalani hidup sebagai hamba Allah kecuali sangat-sangat ingin dan mendambakan kebahagiaan dunia akhiratnya. Naam. Cuman antum perlu sadari, kita perlu sadari bersama bahwa ketika Allah dan Rasulnya mensyariatkan sebuah syariat, mewajibkan sebuah kewajiban, mencontohkan amalan baik yang itu dikerjakan oleh hamba Allah dan upaya maksimal dalam mengamalkan kebaikan tersebut, kemuliaan tersebut, syaitan tidak akan pernah rela Sampai-sampai Rasul sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim saking dahsyatnya makar syaitan naudzubillah min dalik. Rasul sebutkan badiru bil a'mal. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, bersegeralah kalian beramal soleh. Bergegaslah kalian beramal soleh. Sibukkan kalian dengan amalan soleh Saking dahsyatnya fitnah yang digencarkan oleh syaitan Rasul sampaikan badiru bergegas-gegaslah kalian beramal soleh amalan dikatakan soleh amalan yang mengandung nilai ikhlas kepada Allah azza wa wajal dan sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu amalan soleh Kenapa sampai seperti itu Rasul sampaikan? Badiru. Kenapa? Fitanan kata Rasul. Sebelum kalian terjerumus dalam kubangan fitnah, bergegaslah kalian, bersegerlah kalian, berlomba-lombalah kalian untuk beramal soleh. Berarti amalan soleh itu salah satu upaya untuk untuk menyelamatkan diri hamba Allah dari berbagai fitnah. Kenapa demikian? Rasul ibaratkan fitnah itu kaki ta'il lailil muslim. Yusfihur rajulu mu'minan au yumsi kafirun. Wa yumsi rajul mu'minan wa yusbihu kafir. Na'udzubillah min dalik. Saking dahsyatnya fitnah. Saking dahsyatnya makar syaitan gencar untuk menggagalkan semua upaya baik hamba Allah. Paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kok sampai demikian? Kenapa? Ada apa sampai secepat itu? Sedahsyat itu fitnah itu? yabi'u dinahu minad Dia jual agamanya demi mempertahankan, demi meraih potongan dunia, arat. al kata Syekh Abdul Bukhari hafizahullah bukan sekedar harta. Bukan sekedar harta benda, bukan. Tapi al juga masuk dalamnya jah kedudukan di mata masyarakat posisi orang kalau sudah ada di masyarakat itu memiliki kedudukan fitnah berbahaya kecuali diselamatkan oleh Allah dia akan terus istiqomah kalau tidak naudzubillah min dalik ketika jatuh pada kesalahan berat untuk bertobat dan mengakuinya ini fitnah. Fitnah. Padahal pasti jelas-jelas salah dia. Jelas-jelas keliru. Tapi syaitan terus mendukung dia. Sehingga dia gengsi untuk mengakui kesalahan tersebut. Jah, fitnah. Dia jual agamanya demi mempertahankan posisinya di masyarakat, kedudukannya. Nauzubillah min dalik. Ingat sebuah kisah di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ada salah satu malik di situ ya semacam gubernur gitu di wilayah khalifah kekuasaan Umar bin Khattab di kala itu. Kisah ini dimuat atau disebutkan dalam uh, syarah hadis Rasul Man baddala dinahu faktuluh. Man baddala dinahu faktuluh. Secara syariat Islam, orang yang murtad itu dipenggal. Tapi afwan yang menggal khalifah, ulil amri, bukan perorangan, penguasa. Barang siapa yang mengganti agamanya kata Rasul, murtad maksudnya, faktuluh, Rangi dia. Nah, dalam kisah tersebut disebutkan ringkas ceritanya dari kisah tersebut. Salah seorang gubernur tadi, penguasa di dalam kekuasaan Khalifah Umar bin Khattab, itu tawaf di Ka'bah. Tawaf, qadarallahu ma fa'al. Ridaknya dia, baju ihramnya itu terinjak, nggak sengaja, terinjak, jatuh dia begitu jatuh langsung dipukul yang injak tadi sampai hidungnya itu retak. Dilaporkan, diangkat kepada khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Dan perlu diketahui dan diyakini sepeninggal Rasul Shallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu ajma'in sepakat hakam Nabi Zawahir. Kami menghukumi kasus dengan zohir yang ada. Kalau di zaman Rasul kan enggak. Nah, Rasul tanya kepada seorang, apakah kamu pernah sakit kepala? Enggak. Apakah kamu pernah kena panas menggigil? Enggak. Apa kata Rasul? Man aroda an yanzura min ahli nar fal yanzur ila hadar rajul. Wahyu turun. Barang siapa yang menginginkan lihat mengingin lihat ahli nar, lihat orang ini. Siapa yang mau membantah? Demikian pula kasus besar, operasi besar ketika Rasul dan para sahabatnya sudah mengagendakan rapat demi rapat musyawar demi musyawar untuk menyerang ahlul Mekah, musyrikin Mekah, itu kan operasi besar. Subhanallah. Salah seorang sahabat Ibnu Abi Baltah itu membocorkan rahasia. Musyawarah yang digelar oleh Rasul itu nggak semua sahabat mengikuti, nggak semua pilihan dibocorkan rahasia itu. Kayak apa kira-kira? Kalau kita loh ya, sekarang kayak apa? Seseorang yang ikut rapat, sahabat Nabi, sahabat yang mulia, menyuruh salah seorang wanita untuk menyampaikan risalah surat bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sepot akan menyerbu Mekah. Kalau bahasa kita hari ini jam sekian, jam sekian tanggal sekian hari ini. Berangkat wanita itu. Malaikat Jibril alaihissalam datang ke Rasul. Ya Muhammad kata malaikat Jibril alaihissalam ya Muhammad fulan bin fulan mengutus seorang wanita untuk membocorkan rahasia itu dan membawa surat. Lah sekarang ini wanita ada di kampung ini. Rasul eh, panggil dua sahabat Ali bin Abi Thalib satunya berangkat batalkan wanita itu ada di daerah ini sekarang berangkat Ali Nah, ah, hasil kena wanita itu. Mana surat itu? Kata dia, surat apa? Perempuan kan memang jago dalam berhilah wanita ini. Apa? Sampaikan, wallahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lam yadzib. Rasul tidak pernah dusta. Mana itu? Apa? masih ngelak Mas Ian. Terus terus sampai terakhir diancam oleh Ali. La dan lagi. Kalau nggak dikasih tak pelanjangi kamu. Ayo. Digertak seperti itu, takut. Di balik ininya lempar itu. Itu Ali bin Abi Thalib dengan untuk ngasihin itu ke Rasul sampai di Rasulullah ya Rasulullah izinkan aku panggil kepalanya yang bocorkan rahasia ini sabar kata Rasul sabar Lah ya Rasulullah aku panggil kepalanya nah, kita tanya dulu kenapa sampai dia berbeda demikian la ya Rasulullah izinkan Ditanyalah oleh Rasul. Kenapa engkau berbuat demikian? Apa kata sahabat ini? Wallahi ya Rasulullah. Demi Allah ya Rasulullah. ini lam akfur. Aku tidak kufur. Sahabat yang lain gak punya saudara di sana. Aku punya saudara di sana. Biar mereka keluar dari Mekah. Kata Ali, ya Rasulullah, izinkan aku panggil kepalanya ini. Kata Rasul, bukankah Allah telah berfirman, I'malu ma syiktum fakut ghafartu Silahkan kalian berbuat apa saja kata Allah. Sungguh aku telah mengampuni seluruh dosa kalian. Itu kepada siapa? Kepada siapa? Kepada siapa? Ya. Jazakallah khair ahsan. Kepada seluruh sahabat yang ikut perang Badar, Allah berfirman, "Silahkan kalian berbuat apa saja, sungguh aku telah mengampuni dosa kalian." Khusus sahabat yang ikut perang Badar dan sahabat yang membocorkan rahasia ini yang ikut perang Badar. Baru Ali diam. Di zaman Rasul turun wahyu. Turun wahyu. Di zaman Abu Bakar Umar sudah sepakat. Salah zahir hukum. Ya, iya. Nah, wada ya ikhwan. Pernah Rasul Shallallahu alaihi wasallam suatu ketika keluar gitu, keluar di luar sana ada eh, jualan jeki gitu. Tepung yang tumpukan gitu, Eh, dari gandum satu tumpuk gitu dijual itu tiba-tiba Allah mewahyukan kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam agar tangan beliau masuk ke dalam tumpukan itu Set. basah dalamnya apa kata mahada mahada kata Rasul jawab asobat ah, hulma ya Rasulullah. Kena hujan, kena air ya Rasulullah. Hmm. Kenapa enggak engkau pisah kata Rasul? Yang kering di sebelah sini, yang basah di sebelah sini. Liar ahundas. Biar orang-orang tahu lihat. Ini basah, ini kering. Man ghoshana falaysa minna kata Rasul. Langsung. Yang nipu aku bukan golonganku. Tahu antum? Wahyu turun langsung masuk tangan beliau basah. Kira-kira kalau sampai seperti itu mau jadi apa? Mau ikut siapa? Yang nipu aku kata Rasul bukan golonganku, bukan syariatku, bukan jalanku, bukan sunnahku. Lah terus ikuti siapa? Bukan manhajku. Kembali kepada kisahnya Umar bin Khattab tadi. Diadukan, dikeluhkan ya Amirul Mukminin. Aku tawaf di Ka'bah. Kemudian aku keinjak dengan nggak sengaja ridaknya fulan tadi. Gubernur tadi itu. Jatuh dan aku dipukul sampai retak hidungku. Panggil dua-duanya menghadap Taib, betul-betul kau mau apa? Kata Umar bin Khattab, Ya Amirul Mukminin, kisos. Ayo kan, Kisos. Ayo. Halas. Saudara kamu karena dia tidak sengaja seperti itu sampai retak meminta kisos. Tidak kata dia. Adakah cara lain selain kisos? Sebentar. Kef menurut antum? La ya amirul mu'minin kisos. Ya apa? Ya amirul mu'min kata dia. Kef, antum lebih mendengar omongannya orang rakyat jelata dibanding anak sebagai gubernur. Ini jah, fitnahnya kedudukan dibanding Anas sebagai gubernur. Coba antum bayangkan di depan khalifah seperti itu di bang, iya, langsung dibayar konten sama Umar bin Khattab. qaul fa innakum fil islami sawa. Tinggalkan ucapan itu. Kalau tidak pantas umum demikian, kalian sama-sama Islamnya. Kev, menurut antum, Ya Amirul Mukminin kisos. Ya kan? Ya apa? Tahu tuh. Coba dia mengakui nerima kan selesai urusannya. Fitnah jah, ya fitnah kedudukan. Unam, oh, Amirul Munin, afwan ana salah, jazakallah khair atas ini semua. Ana nerima. Belum tentu belum tentu si orang tadi itu melanjutkan ke Yesus, belum tentu. Belum tentu, wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Bisa dimaafkan? Naam, bisa lanjut. Nah, belum tentu, belum nggak tahu. Kita nggak tahu. Tapi mulia bagi dia. Pertama meng, me, mengikuti keputusan khalifah antum. Amir Mu'min Umar bin Kedua, dia mengakui kesalahan itu. Ini penting. Dan itu sebuah kemuliaan. Jangan sampai ada orang salah karena mempertahankan kedudukannya, wis jelas-jelas salahnya. Jelas-jelas salah, dusta, zolim, jelas. Dia tidak mengakui, bukan tidak mengakui, bahkan lebih jahat lagi. Dia yang salah, dia yang zulim, orang lain suruh tobat. Isyarat. Nah, sudah subhanallah si gubernur tadi bilang, bolehkah Ana minta waktu dua hari untuk berpikir? Umar bin Khattab sebagai khalifah langsung, oh boleh, fadol, lapas udah. Izin dulu kepada yang Satunya, Kev menurut antum dia minta waktu dua hari untuk berpikir. Ya apa? 6. Labas. Ya Amirul Mukminin. Keluar dia tuh. Keluar. Eh, jalan ketemu pendeta, debat, kalah, jadi murtad. Akibatnya gengsi tidak mau mengakui kesalahan yang ada. Enggak nurut pada khalifah. Debat sama pendeta. Murtad. Ya, yes, murtad. Khalas. Man baddala dinahu faktulu. Nah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Fitnah. Nah, paginya mukmin, sorenya sudah kafir. Atau sorenya mukmin, paginya sudah kafir. Kenapa? Ya bi'udinahu dinahu minad dunya. Dia jual agamanya demi meraih potongan dunia. Arad. Demi gengsi, demi mempertahankan kedudukan. Na'udzubillah min dzalik, ya ikhwan. Makanya ayyuhal ikhwah, mari kita termasuk al-mutakallim fi hadzal majlis. Ayo kita sambut perintah Allah dengan berlomba-lomba untuk menjalani. Kita sambut perintah Rasul dengan bersegera untuk menjalani. Ada sebuah nasihat yang berharga dari Syekh Muhammad ibn Saleh al Uzaimin rahimahullah kata beliau kalau kalian membaca atau mendengar firman Allah sabda Rasul berupa perintah untuk melakukan sesuatu segera laksanakan. Jangan tanya pahalanya apa, wajib apa sunnah. Nanti itu. Pertama kali dan utama kali kata beliau yakin itu benar datang dari Allah dan Rasulnya kemudian segera menjalankan perintah tersebut. Itu paling awal dan pertama. Jangan tanya itu wajib apa sunnah ya? Terus pahalanya berapa ya? Nanti setelah itu. Setelah meyakini kebenaran itu kemudian dikerjakan baru. Seperti itu juga kata beliau, kalau kalian mendengar atau membaca larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya, cap yakini kebenaran larangan tersebut datang dari Allah dan Rasulnya dan segera tinggalkan. Jangan tanya ini haram apa makruh, dosanya kayak apa. Itu nanti setelah itu. Belakangan. Ini dulu yang penting. Kenapa? Karena tidak ada perintah yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali pasti membawa kebaikan. Dan tidak ada larangan yang datang dari Allah dan Rasulnya kecuali pasti mengandung, mengandung nilai kejelekan. Masya Allah, beliau rahimahullah rahmatan wasi'ah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Rasul merintah apa tadi? Badiru. Halas. Gak usah. Terus apa maksudnya? Terus gimana caranya? Gak usah tanya. Terus ya apa? Gak usah seperti itu langsung badur bilamal, amal. Ayo segera beramal soleh. Kapanpun waktunya, dimanapun kita berada, beramal soleh segera. Segera. Nah, ungkapan dan kondisi termasuk paling dibenci oleh ulama salaf adalah ungkapan dan kondisi taswif. Tahu taswif? Saufa af'alu kada, saufa a'malu kada. Itu paling dibenci. Antum tahu subhanallah Ibnu Jauzi menyatakan iyyakum wat tasfif fa innahu min jundi syaiton sampai seperti itu Hati-hati kalian, jauhi oleh kalian kata-kata taswif. Saud, nanti aku akan berbuat demikian, nanti aku akan seperti itu, nanti aku. Jauhi itu, itu tentaranya setan. Kata siapa? Ibnul Jauzi. Rahimahullah. Dan sahabat sahabat Nabi terbaik kolbu-kolbu mereka dibanding generasi yang setelahnya. Sahabat Nabi takut tidak mengamalkan apa yang mereka ketahui. Ibnu Mas'ud tidak melangkah ke ayat berikutnya sampai ayat itu diamalkan. Makanya di antara manhaj dari manhaj al-sunnah itu Naam at-taraddi wa tarhum kepada seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Radhiyallahu anhum rahimahumullah itu manhaj akhlak ahlus sunnah. Wal kafu amma syajaru bainahum. Diam. Tidak membahas menyoal perselisihan yang terjadi di kalangan sahabat. Itu manhaj al-sunnah. Mereka terbaik. Kolbu-kolbu mereka di sisi Allah Subhanahu Wa taala. Diridhoi oleh Allah, dijadikan mi'yar, dijadikan tolak ukur untuk beriman kepada Allah, beramal dan memahami Al-Qur'an dan sunnah. Jika ada di dunia ini yang coba-coba mau memahami Al-Quran dan Sunnah tidak sejalur, seiring, seia, selaras dengan salafun soleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam siap-siap menjadi orang yang sesat. Tidak ada generasi manusia yang lebih faham lebih ngerti, lebih awal menerapkan Al-Quran dan Sunnah kecuali sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah kita akan berikan contoh. Wabil amsal tattadihul maqal. Dengan contoh kaidah itu semakin jelas. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah dalam hadis yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di depan para sahabatnya Man asbaha minkumul yaum shaiman Qala Abu Bakar ana Siapa yang hari ini, pagi ini puasa? Kata Abu Bakar Siddiq, saya ya Rasulullah. Tanya lagi. Man tabi amin kumulium jenazatan. siapa yang hari ini mengikuti jenazah ke pemakaman? Kata Abu Bakar, anak ya Rasulullah. Rasul tanya lagi, faman af'ama minkumul yum miskinan siapa yang hari ini memberi makan satu orang miskin Abu Bakar bilang ana ya Rasulullah ayo ayo Fadol siapa yang kita contoh <laughs> satu hari loh puasa di kala itu ngikuti jenazah memberi makan orang miskin di hari itu tanya lagi Rasul Faman adam mulia maridon, siapa yang hari ini menjenguk orang sakit? Abu Bakar bilang, "Ana ya Rasulullah." Empat amalan dilakukan sehari itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Majtama'na fimri'in illa dakhalal jannata." Tidaklah terkumpul dalam sehari empat amalan ini kecuali pada seseorang kecuali orang itu akan masuk surga. Afwan, ini di luar, di luar ini ya. Mungkin, mungkin <laughs> kalau anak tanya ke antum, man al yaum, man asbah minkum al yaum naiman? Ada yang katakan ana ya Rasulullah. Man asbah minkum al yaum akilan? Siapa yang hari ini makan? Anak ya Rasulullah eh, <laughs> ana ya, ya ustaz kok astagfirullah. Ana ya ustaz. Man asbah minkum laiban, siapa yang hari ini sedang bermain? Ana ustaz. <laughs> Ayo. <laughs> Cuman jangan sampai man asbal yaum laiban jawal, hati-hati. Siapa hari ini yang sedang sibuk dengan HP? Nah, nanti ada gilirannya. Kenapa? Karena ini virus yang sedang mewabah korban berkelimpangan, korban berjatuhan. Kenapa? Belum saatnya pegang dia pegang. Kenapa? Salah mengoperasikan, dipaksakan. Ngeri bab HP ini. Luar biasa. Ganasnya menyerang kalau kaum muslimin awam kholas. Abnauna. Makanya semangat dalam beramal soleh, semangat tolabul ilm, semangat beribadah kepada Allah, semangat ta'awun alal birri wa taqwa, semangat tanasuh, saling menasihati, semangat amar ma'ruf nahi mungkar itu semua upaya untuk mengkonter dan mencegah wabah virus HP Android yang mewabah di tengah-tengah kita. Dan ini musibah. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Terlalu banyak fakta yang menimpa kejadian yang meluluh lantakan dan merusak akhlak dan semangat anak-anak kita talabul ilm. Nanti kita akan sebutkan satu persatu biiznillah. Agar kita natanabah, hati-hati. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an ketika mensifati para nabi di surat Al-Anbiya innahum kanu yusari'una fil khairat sungguh mereka para nabi-nabi Allah itu yusari'una fil khairat kata As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya yubadiruna ilaiha ويفعلونها في أوقاتها الفاضلة ويكملونها على الوجه اللائق <coughs> الذي ينبغي ولا يتركون فاضلته يقدرون عليها إلا إن تَهَزُوهُ al-fursata fiha. Masya Allah. Kita katakan, kita sampaikan di sini adalah tafsirnya Imam As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah. Sifat para nabi-nabi Allah ini mereka selalu bersegera, bergegas-gegas, berlomba-lomba, berbuat baik di waktu-waktu yang memiliki keutamaan menyempurnakan perbuatan baik tersebut ala wajhillaik kemudian mereka tidak meninggalkan keutamaan itu yang mereka mampu untuk mengerjakannya kecuali mereka bersegera bergegas-gegas untuk menjalani tahu antum apa kaitannya bab kita sekarang ini dengan para nabi yang disebutkan dalam ayat ini? Bukankah kita dalam sholat kita membaca surat Al-Fatihah? Mohon kepada Allah ihdina siratul mustaqim. Siratul ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukkan bagi kami jalan yang lurus. Jalannya siapa yang lurus? Allah terangkan, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang engkau telah beri kenikmatan atas mereka. Siapa mereka? Yang sudah diberi kenikmatan oleh Allah. Siapa mereka jalan yang lurus yang kita minta kepada Allah? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Maka kita dalam menerapkan ayat ini dan surat Al-Fatihah tadi, mari ayuhal ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ayo, apa yang kita tahu di depan kita, di ilmu kita, ilmu din maksudnya. Itu kebaikan jangan ditunda. Saat itu juga kita kerjakan kita berlomba-lomba dalam rangka taat kepada Allah, dalam rangka mengikuti nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Gak ada lain tujuannya. Tidak ada lain kecuali mengikuti firman Allah ini. Kecuali mencontoh para nabi yang diperintah oleh Allah Azza wa Jalla Untuk mengikuti siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wasolihin. Nah, Abul ya, Ardiyahi termasuk kibar tabiin. Itu ditanya. Masiratul mustaqim. Ya Abul Aliyah, siapa sih siratul mustaqim itu apa? Dijawab. Siratul mustaqim huwa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar. Yang nanya itu ya takjub, ya istakrib gitu. Bukan tidak percaya, bukan tidak percaya, bukan. Ajib. Anak tanya Siratul Mustaqim, jawab Rasulullah Alaihi Wasallam Abu Bakar wa Umar. Iya tah kata dia. Dan ingat, bukan berarti tidak percaya, bukan. Cuman takjub aja loh. Instagram gitu. Untuk lebih meyakinkan jawaban itu benar, datang ke Hasan Al Basri, rahimahullah. Sampaikan apa adanya. Ana tanya ke Abu Aliyah tentang Siratul Mustaqim, beliau menjawab huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar kef menurut antum. Apa kata Hasan Al-Basri? Sadaqaka wa nasoh. Betul dia. Dan dia telah menasihati kamu dengan nasihat yang benar. Baru yatmainu qalbuhu. Tenang. Iya, terus lah Rasulullah minan nabiyin. Ya apa enggak? Abu Bakar Asyidik. Umar syuhada. Bahkan sebelum Umar bin Khattab meninggal sudah dikabari oleh Rasul akan mati syahid. Belum meninggal, belum masih hidup, mati sehat walafiat. Kapan itu Rasul sebutkan? Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di punggung gunung Uhud. Di atas gunung Uhud, tiba-tiba gunung Uhud bergetar, goncang. Kemudian Rasul hentakkan kaki beliau ke gunung Uhud. Umkus ya Uhud. Diam, wahai Uhud. Sungguh tidak ada di punggungmu, di atasmu. Kecuali seorang Nabi, Siddiq, wa syahidan sudah disebut wasyahidan. Tidak ada di atas punggungmu wahai Uhud. Diam, diam oh, Uhud nurut. Uhud nurut, kita nggak nurut, ya Allah. Uhud gunung nurut dan Rasul. Makanya kita harus nurut ya allah barakallahu wabarakatuh. Uhud diam, tidak bergerak, sungguh tidak ada di atas punggungmu wahai Uhud kecuali seorang nabi Siddiq, Abu Bakar Siddiq wasyahidan dan dua sahabat yang akan meninggal syahid. Umar dan Uthman radhiyallahu anhuma. Wahyu turun kepada Rasul sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau berdua akan mati syahid. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Oleh karena itu ya nggak ada pilihan bagi kita kecuali mengikuti siratal ladina an'amta alaihim. Ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah engkau beri kenikmatan atas mereka dari kalangan para nabi, siddiqin, syuhada, solihin ghairil maghdubi alaihim waladdallin selain jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah dan yang tersesat. Siapa mereka yang dimurkai oleh Allah? Siapa mereka yang tersesat? Yang dimurkai oleh Allah ialah orang-orang Yahudi. Kenapa Allah murka kepada mereka? Karena mereka diberi ilmu tidak diamalkan. Siapa mereka yang sesat? Orang-orang Nasoro. Kenapa sesat? Beramal tanpa ilmu. Hanya hati-hati dalam bab ini. Yang diberi ilmu sengaja nggak diamalkan oleh dia segaris dengan Yahudi. Yang beramal tanpa ilmu segaris dengan Nasoro. Na'udzubillah min dalik. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. <clears throat> Naam. Para sahabat betul-betul sampai disebut oleh tadi illa intahazul fursata fiha. Begitu. Tidaklah para nabi itu dalam beramal menjalankan amalan berlomba-lomba bergegas-gegas menyempurnakan amalan tidak adalah ada kesempatan yang ada ketika itu kecuali segera segera melakukan amalan tersebut. Nah, apakah ada pilihan bagi kita? Enggak ada, kecuali ikuti mereka. Ini perintah Allah. Maaf. Lah, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah di surat Al-Hajj juga Allah sebutkan Ya ayuhalladzina amanu irqa'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'al khaira la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, ini penting kata-kata ini untuk kita pahamkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an menyatakan kata beliau kalau kalian membaca atau mendengar dalam Al-Qur'an firman Allah yang diawali dengan Ya ayyuhalladzina amanu Perhatikan Ada masalah besar di balik itu Silakan di sini dilihat. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman kata Allah, rukuklah kalian, sujudlah kalian, ibadahlah kalian kepada Rob kalian, waf'alul khairah. Dan beramalah amalan kebaikan. Apa masalah besar di situ? Dengan sujud, rukuk, kemudian ibadah kepada Rob, Robul Alamin. Berbuat, beramal baik. La'allakum tuflihun. Agar kalian beruntung dunia dan akhiratnya. Ini masalah besar. Kan ada dua, beruntung atau rugi kan demikian. Kalau kalian gak sujud kepada Rob kalian, gak ruko, gak ibadah Rob kalian, gak berbuat baik, rugi kalian. Rugi. Karena kalian diciptakan bukan untuk itu. Tapi untuk beribadah kepada Allah. Mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kita lihat Imam Syaukani rahimahullah dalam Fathul Qadir menjelaskan ayat ini. Waf'alul khairah. Kita ambil faedahnya. Waf'alul khairah. Kata Allah, berbuatlah kalian kebajikan. Mahwa khairun Ai, ma huwa khairun? Huwa a'ammu min ta'atil wajibati wal mandubati. Apa itu kebaikan yang diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik orang-orang beriman? Nah, kebaikan dalam ayat ini al khair itu lebih umum, lebih mencakup, lebih menyeluruh daripada amalan taat yang wajib dan amalan taat yang sunnah. Berarti segala yang baik yang dinilai baik oleh Allah dan Rasulnya. Termasuk di dalamnya kewajiban dan yang sunnah. Nah, kalau kita ini berusaha untuk melakukan kebaikan maksimal yang kita ketahui yang dinilai baik oleh Allah dalam kehidupan sehari-hari kita, semakin sempit pintu kejelekan yang akan masuk ke kita. Semakin banyak kita melakukan ketaatan kepada Allah dan Rasul dalam kehidupan kita, semakin sempit pintu maksiat yang akan masuk ke kita. Wadah ya ikhwan. Hidup semangat. Kehidupan dunia laibun walahun kata Allah. Kehidupan dunia kata Allah mata mata'ul hurur. Mau diartikan apa dalam bahasa Indonesia? Laibun walahun. Kehidupan dunia ini. Mau diartikan apa dalam bahasa Indonesia? Mata Mata'ul hurur. Mau diartikan apa? Wa mal hayatul dunia Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata mata'ul hurur kesenangan yang menipu. Laibun walahun. walahun Permainan dan lahun Itu dunia. Fana. Fana. Nah. Sekali lagi, syaitan tidak akan rela untuk terus menggoda hamba Allah agar hamba Allah rusak ibadahnya. Permusuhan kita dengan syaitan itu musuh yang paling nyata. Yang Allah katakan innahu lakum aduwum mubin. Sungguh setan itu buat kalian musuh yang paling nyata. Makanya Allah larang untuk Ikuti langkah-langkah mereka wala tattabi'u khutwati syaitan. Jangan kau ikuti langkah-langkah syaitan. Ikhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala mensifati tentang ahlul kitab, orang-orang yang beriman kepada Allah maksudnya, yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas solihin firman Allah dalam surat Ali Imran di ayat ke-113 ketika Allah mensifati ahlul kitab alladzina amanu billah nah, ini alladzina amanu billah yu'minuna billah. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Mereka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dan mereka bersegera. Tidak berlambat-lambat. Bersegera beramal khair. Bersegera berbuat baik. Merekalah orang-orang yang soleh Kata Imam Al-Alusi rahimahullah dalam tafsirnya di ayat ini mereka itu yubadiruna ila fi'il khairat wa ta'at khaufal fawad bil maut masalan kata beliau Masya Allah Naam mereka orang-orang beriman tadi itu yang iman kepada Allah dalam kitab mereka bersegera untuk beramal baik dan taat khawat ter terhalangi dengan kematian. Khawatir dia mati, kan gak tahu. Sekarang tahu ini baik. Besok aja wis. Belum tentu kita hidup besok, belum tentu. Dan belum tentu juga misalnya hidup kita besok bisa menjalankan. Belum tentu. apa penghalangnya? Misalnya, sekarang kita berbuat baik, punya punya rencana baik, punya agenda baik, perbuatan mulia sekarang ini, sekarang detik ini. Dia bilang, dia bilang besok aja wis. Belum tentu kita hidup besok. Sangat mungkin meninggal sebelum besok. Nyawa di tangan Allah. Gak tahu, gak ada yang tahu manusia di mana meninggalnya dan kapan meninggal atau itu rahasia Allah. Kedua, kalaulah hidup dia belum tentu dia mengamalkan hadis. Kenapa? Ketika naudzubillah terpengaruh, terperangkap jebakan syaitan. Misalnya mau infak, bisa bisa aja bis infak untuk visabila, untuk amal jariah, setan terus datang ke dia. Jok jok. Nanti kamu uangnya habis, kamu harus beli beras, kamu anu, kamu anu, kamu anu, gagal. Karena terperangkap dengan perangkapnya syaitan. Mungkin. Mungkin. Tapi tentunya na'udzubillah min dalik. Makanya sekarang punya niatan baik, kerjakan sekarang juga. Jangan tunda-tunda. نعم أو يعملون الأعمال الصالحة راغبين فيها غير متثاكلين ما شاء الله لعلمهم بجلالة بجلالة موقعها نعم وحسن atau mereka orang-orang yang beriman dari alkitab tersebut mengamalkan amalan soleh karena berharap betul-betul dia bisa beramal sehingga mendapatkan pala balasan dari Allah yang lebih baik tidak merasa berat terpaksa gitu loh kayak malas gitu ya apa meneh gak apa-apa wis tapi sesungguhnya anak malas sesungguhnya. Berat. Tidak demikian. Kenapa? Karena mereka faham keutamaan pahalanya dan kebaikan akan amalan soleh tadi. Sehingga dia bergegas-gegas, semangat, seneng, ringan. Nah, ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula Allah sebutkan dalam Al-Quran yang insya Allah kita akan sampaikan 10 menit lagi. Kita istirahat 10 menit, kita lanjut lagi insya Allah ta'ala setelah ini. Barakallahu fikum. Ini biar, biar di sini biar antum tahu anak kembali lagi.